namanya Twitter Fabar kalau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Ashadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إخواني في دين رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam materi yang sama yaitu sebab-sebab atau akibat mengikuti hawa nafsu. Pembahasan ini adalah pembahasan yang penting. Kenapa demikian? Karena fabarakallahu fikum jatuhnya para ulama jatuhnya para asatidah jatuhnya para tokoh-tokoh Islam ke dalam penyimpangan disebabkan mayoritasnya karena hawa nafsu dan kita telah membahas sampai pada bahaya hawa nafsu yang keenam di mana al-hawa sababun sabab al-furqah wa syaqaq mengikuti hawa nafsu mengekor hawa nafsu merupakan sebab munculnya perpecahan di antara kaum muslimin yang sebelumnya bersaudara sebelumnya bersahabat, sebelumnya berkeluarga, sebelumnya harmonis. Tatkala hawa nafsu sudah mulai main, maka fabarak fikum terjadilah perpecahan demi perpecahan. Dahulu seorang ulama ditokohkan banyak yang berguru kepadanya. Begitu juga seorang ustadz. Dulu diustadkan. Ditokohkan. Fabarakallahu bikum tazkalam kita hawa nafsu. Maka terjadilah perpecahan. Perselisihan. Dan satu demi satu mereka-mereka yang kokoh di atas manhaj al-haq meninggalkan tokoh atau ulama atau ustaz tersebut. Kenapa barakallikum al-haq la yu'rafu birrijal. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-haq la yu'rafu birrijal. Al-haq itu tidak diukur dengan seorang tokoh. Artinya kalau tokoh tersebut berbicara ulama tersebut berbicara, syekh atau ustaz tersebut berbicara, pasti benar. La. Al-haq la yu'rafu birijal. Wa inama al-haq wa inama arijal yu'rafu bil haq. Kita katakan ustaz itu ulama tersebut dipanuti, diikuti tatkala mencocoki al-haq, mengikuti al-haq al-haq dari Alkitab was sunnah. Tetapi ketika menyimpang dari dua hal tersebut dari prinsip-prinsip ahlu sunnah kaidah-kaidah syariah maka ditinggalkan tokoh tersebut. Inilah fitnah hawa nafsu yang keenam. Kita lihat hampir-hampir fabar -hampir, Ketika kita ambil contoh sekup yang kecil keluarga. Ketika fa barakallahu fikum seorang suami ikuti hawa nafsunya. Akhirnya dia selingkuh. Ternyata apa? Akhirnya apa? Muncullah percikean, perpecahan di tengah-tengah keluarganya. Ketika mengikuti hawa nafsu. Demikian juga seorang wanita. Ketika dia mengikuti hawa nafsunya, maka hanya muncul adalah perselisihan pertikaian dengan keluarganya. Skop yang lainnya adalah di masyarakat. Ketika manusia mengikuti hawa nafsunya, tidak puas dengan kebijakan pemerintahnya, akhirnya memberontak, melakukan kudeta, demonstrasi, mencelok, mencemooh, mencaci maki pemerintahnya yang sah dengan tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan. Akhirnya muncullah perpecahan. Muncullah pertikaian. Ketidakpercayaan rakyat dengan pemerintahnya. Demikian juga sekup dalam sebuah pondok. Apabila kawikum seorang ustadz mengikuti hawa nafsunya, tidak mau bermusyawarah dengan ustadz yang lainnya, lebih mengandalkan kemampuannya, saya adalah seorang yang telah ilm kita juga belajar dengan para ulama kita juga bisa mengurus pondok sendiri ngapain kita harus bermusyawarah dengan ustaz yang lainnya saya itu lahir sendiri dan saya akan mati juga sendiri Fabarakallahu ketika seorang memiliki prinsip yang seperti ini lebih percaya dengan kemampuan yang ada pada dirinya maka barakum timbullah perpecahan pertikaian kenapa kok prinsip yang dulu kita selalu bermusyawarah ini merupakan petunjuk syariat apabila ada masalah ada bermusyawarah dengan orang-orang yang berilmu orang-orang yang memang kokoh manhajnya di atas al-haq kenapa kemudian hilang akhirnya timbullah pertikaian sehingga ikhwani bidin rahiman ya rahimakumullah ini sebab yang keenam. Apabila seorang kita hawa nafsu fabarakallahu wikum maka yang ada adalah perpecahan demi perpecahan. Dan biasanya mereka menyimpang berpecah belah ketika al-haq telah datang kepada mereka dan al-haq tersebut ternyata tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Minhaj Sunnah An-Nabawiyah beliau mengatakan fa hadhil mawadi' min al-Qur'an tubayyinu anna al-mukhtalifin makhtalafu hatta al ilmu wal bayyinat fakhtalafu lil baghi wal dhulm la li ajli ishtibahil haq bil batil alaihim wahada halu ahli ikhtilaf al-madhmum min ahli al-ahwa kullihim kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya ayat-ayat seperti dalam surah Al-Imran ayat 105 dan yang semisalnya yang berada di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berselisih, orang-orang yang menyimpang tidaklah mereka berselisih atau menyimpang hingga tatkala telah datang kepada mereka ilmu dan penjelasan-penjelasan. Ketika datang ilmu, penjelasan kepada diri-dirinya, kok ternyata kemudian tidak sesuai dengan hawanya, tidak sesuai dengan keinginannya, maka kemudian fabarakallahu fikum fakhtalafu lil baghi wa dhulum. Mereka akhirnya menyimpang menyelisih al-haq dengan sebab barakallahu fikum kejahatan mereka dan kezaliman mereka. Lali ajil al-istibail haq bil batil alaihim bukan karena al-haq itu samar. Bukan karena al-haq itu samar. Enggak ah ini belum jelas. Wah ini perlu ditinjau kembali. La wa halu ahli al-ikhtilaf al-madhmum min ahli al-ahwa kullihim. Inilah keadaan keadaan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyelisihi al-haq. Perbuatan yang tercela dari kalangan ahlul ahwa seluruhnya. Sehingga fabarakallahu ini la yakhtalifuna illa min ba'di an yadhhara lahumul haqq wa yaji'ahumul ilmu fayabghi ba'dhum 'ala ba'd. Tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang atau tampak kepada mereka al-haq dan datang ilmu sehingga kemudian mereka apa? berbuat melampaui batas sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya thummal mukhtalifun al-madhmumun kullun minhum yabghi 'alal akhar fayakdhibu bima ma'ahu min al-haq kemudian mereka kata Syekhul Islam menyimpang menyelisih al-haq mereka tercela seluruhnya dari mereka ya bagi alal akhar. Berani berbuat kedoliman, kejahatan kepada yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya yang penting hawa nafsunya terlampiaskan. Fayukadzibu bima ma'ahu minal haq. Akhirnya bahwa mereka mendustakan al-haq yang telah datang kepada mereka. Ma'a ilmi anau Padahal mereka tahu apa yang datang kepada mereka adalah al-haq, kebenaran. Wa yusaddiqu bima ma'a nafsihi minal babil. Dan dia lebih membenarkan apa yang ada pada hawa nafsunya dari kebatilan-kebatilan. Ma'ilmi annahu batil dan dia tahu kalau dirinya berada di atas kebatilan. Ini fa barakallahu fikum kaidah tentang keadaan mereka-mereka yang begitu hawa nafsu. Tidaklah mereka menyelisih al-haq kecuali apa setelah datang kepada mereka al-haq akhirnya fabarakum bikin perpecahan bikin adu domba memprovokasi pondok-pondok yang sudah tenang disepakati dahulu ya saya salah atas perbuatan-perbuatan saya dibangkitkan kembali Ciamis bangkit kembali Muntilan bangkit kembali Kemudian beberapa orang yang bangkit kembali. Mana dulu menyatakan, ya kita sepakat. Diprovokasi. Dikasih motivasi untuk bangkit. Bersatu padu. Agar satu kata dengan hawa nafsu mereka. Ini satu contoh. Ketika Fabarakallahu al-haq telah datang kepada mereka dan ternyata tidak mencocoki mereka maka kalbikum akhirnya terjadilah apa yang terjadi dahulu MLM atau sekarang dikatakan oleh hal, hal halabiyun 9 CS sudah tahu pada tanggal 2012 mereka jalsa bersama Syekh Robi bahwasanya barang siapa yang ingin barang siapa yang masih menghormati menghargai manhajnya jangan mendengarkan radio roja disepakati tinggal tinggalkan radio roja sepakat semuanya baku peluk di antara dua kelompok yang berseteru kemudian selesai saling berpelukan bersatu islah dan kemudian menyatakan insya Allah di Indonesia kita akan mengadakan follow up pulanglah para satidah Salukman bersama yang lainnya lain-lain CS yang lainnya ini Fabarakalaikum tidak langsung pulang Mampir dulu ke Yaman Kita waktu itu masih di Fuse Dengar berita Alhamdulillah Asadidah sudah islah Bersatu Kemudian saling mengakui kesalahan Yang ada pada mereka Dan insya Allah akan membuat lembaran baru Menulis kesepakatan yang baru Dan akan mempublikasikan menyebarkan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Fabarakawikum muncul hawa nafsu. Sampai kemudian fabarakum di diaman datang ke muat al-imam nanyakan permasalahan yang sudah diselesaikan di mana di majelisnya Syekh Robi. Ya Syekh, apa hukumnya mendengarkan atau melihat radio roja? Subhanallah, sudah diselesaikan. Kenapa? Karena hawa nafsu tidak cocok. Akhirnya Pak, mau bikin cari fatwa yang lainnya. Kalau seandainya Muhammad Imam di saat itu mengatakan iya boleh, tentunya Pak, mereka menyebarkan bahwasanya ada ulama yang membolehkan apa? mendengarkan radio roja. Akhirnya Pak, akan pecahan, akan timbul pertikaian, perselisihan di kalangan ahlus sunnah. Kenapa? Karena oh ini ada ulama yang membolehkan, ini ada ulama yang membolehkan, oh ini yang dilarang. Ribut. Padahal sudah diselesaikan di majelisnya Syekh Rabi. Kemudian datang Fabarakabikum ke Fiyush. Kita sambut. Karena kita husnudon, berpasangan baik. Sudah adanya suluh. Kemudian datang seorang ikhwah, datang kepada salah seorang di antara mereka. Orang Solo. Kemudian Fabarakallahu Fikum. Tanya Ustadz. Bagaimana ini? Alhamdulillah katanya dengar sudah suluh sudah damai di antara asatidah alhamdulillah. Apa jawabannya? Kita nggak mungkin bersatu dengan mereka. Luar biasa. Padahal apa? Baku peluk. Kenapa kalimat ini keluar? karena hawa nafsu. Kesepakatan yang ada di majelis Syekh Robi tidak cocok dengan hawa mereka. Ini fa barakallahu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala hawa sababun lil furqah wal in wasyiqaq waspada ayuhal muslimun ketika anda sebagai seorang suami seorang istri seorang tokoh seorang memimpin, atau kemudian seorang ustadz atau seorang yang alim ulama ketika sudah mulai mainnya hawa nafsu maka fabarafikum anda akan menjadikan penyebab, menjadi penyebab terjadinya perpecahan Ketika seorang mengikuti hawa nafsu, dia akan menjadi penyebab terjadinya perpecahan di kalangan keluarganya, masyarakatnya, di pondoknya, atau bahkan di seluruh dunia. Kata Sulaiman Babdu, Muhammad bin Muhammad bin Hadi yufarriqu as-salafiyyin fi Indonesia bal fi kulli alam. Muhammad bin Hadi hadana Allah wa iyyah As'al Allah yaruddahu ilal haq wa ilal rasyad. Kata beliau memecah belah kaum salafiyin di Indonesia bahkan di seluruh dunia dengan adanya fitnah so'afiqah. Unduru ikhwan bidin rahimanahullah ketika orang tidak mau tunduk kepada al-haq kepada bimbingan para ulama apa itu al-haq ketika anda menuduh saudaranya maka Pak yang dalam bimbingan syariat adalah hatu burhanakum inkuntum kuntum Ini al-haq. Ketika Anda menuduh saudaranya mengklaim saudaranya adalah pencuri atau pezina atau kemudian pendusta atau soafiqah maka Islam membimbing kita Pak untuk mendatangkan bukti-bukti dan bayinat Allah Subhanahu wa taala berfirman hatu burhanakum inkuntum kuntum Rasulullah SAW bersabda al-bayyinah 'alal mudda'i. Al-bayyinah wajib didatangkan oleh al-mudda'i, orang yang mengklaim, orang yang menuduh. Ini bimbingan Islam. Anda menuduh bahwasannya Syekh Arafat telah menceramahkan dan kemudian fabarakan mengikuti hawa nafsu maka fabarakallahu mereka tidak akan lepas dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya yang ketujuh. Orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang berpaling dari al-haq, mereka tidak akan lepas dari murka Allah atas kedoliman-kedoliman mereka dan tidak akan ada penolong-penolong baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm, ma laka minallahi min wali min waliyyin wala nasir." Hati-hati. Apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti kemauan mereka setelah datang kepada engkau petunjuk, keterangan-keterangan, malaka minallah min wali min waliyin wala nasir maka tidak ada sedikit pun pertolongan dan fabarakallahu fikum perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Orang yang dihawa hawa nafsu maka dia tidak akan ditolong oleh Allah dan Allah nggak akan menjadi wali mereka. Sehingga fabarakallahu fikum kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala هذه تحديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى tersebut di dalam ayat tersebut terdapat ancaman ada ancaman dan azab yang pedih ancaman yang sangat keras bagi umat yang mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasoro. Orang-orang Yahudi dan Nasoro mereka menyimpang setelah apa? Setelah datang al-haq kepada mereka. Mereka mendambakan nabi terakhir adalah dari kalangan Bani Israel. Dielulukan nabi-nabi terakhir ini adalah nabi terakhir yang datang adalah nabi dari kalangan Israel. Eh ternyata apa? Nabi yang datang dari kalangan bangsa Arab. Gak cocok dengan hawa nafsu mereka. Datang al-haq ternyata fabarakallahu fikum gak cocok dengan hawa nafsu mereka. Gak cocok dengan keinginan mereka. Akhirnya fabarak fikum kafaru. Mereka menyimpang dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ba'da alimu minal Quran wa sunnah setelah mereka memiliki pengetahuan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan billah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut fa innal khitab ma'ar rasul wal amru li ummati khitab ini kepada siapa kepada nabi Allah mengatakan wala init taba'ta ahwahum jika engkau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka maka Pak, khitab ini untuk Nabi Muhammad tetapi ya, berlaku untuk semua semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada persepsi, oh ini kan Rasulullah yang diajak bicara, bukan umatnya. Lah, apa yang diberikan kepada Nabi maka berlaku pula kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwan fillah rahimanallahu hati-hati ketika al-haq telah datang maka ambillah meskipun berat meskipun fabarakallahu fikum harus menyelisihi jangan kemudian fabarakallahu fikum ketika al-haq datang kepada engkau maka terimalah meskipun tidak mencocoki hawa nafsu kita atau menyelisihi pendapat ulama kita kita dulu bersama Syekh Fulan, Syekh A, Syekh B kemudian kau ternyata al-haq ternyata apa? bukan kepada dari kepada ulama kita maka kita terima al-haq dan tinggalkan pendapat-pendapat ulama kita yang ternyata menyelisih al-haq inilah yang dibimbing oleh ulama-ulama madhab kita al-imam Malik al-imam Asyafi'i al-imam Ahmad dan juga Abu Hanifah mereka sepakat al-haq adalah harus dijunjung Apabila pendapat-pendapat kami menyelisih al-haq, maka lemparkan pendapat kami ke dinding dan ikutilah al-haq. Ini bimbingan al-a'immah al-arba'ah, imam-imam kita yang empat. Sehingga barakallahu ketika kita tetap masih nekat lebih ngikuti hawa nafsu, maka naudzubillah Jangan sampai fabarakum ketika sudah menyimpang maka Pak tidak ada seorang penolong pun yang akan menolong kita, menasihati kita, mengingatkan kita. Kenapa? Karena sudah berkali-kali dinasehatin ternyata masih terus menyimpang dan menyimpang. Akhirnya pak, gak ada orang yang sudah menasihati dia. Akhirnya sudah setanlah kalau wiku yang akan menjadi teman-teman mereka. Kita lihat dahulu MLM atau Al-Halabiyun ketika menolak Al-Haq kesepakatan yang telah diberikan dibimbing oleh para ulama kibar mereka kemudian barakallahu wiku cari ulama yang lainnya yang bermasalah datangkan ulama-ulama baru Abdul Hadi Al-Umairi yang nggak pernah kita ketahui sepak terjang dalam dakwah kemudian datang dengan membawa tazkiyah sendiri. Ih, saya dipuji oleh para ulama nih, saya bacakan tazkiyah para ulama untuk saya. Ini ulama seperti ini. Dibawakan, ditokohkan. Akhirnya ketika dia jauh dari ahlus sunnah, dari saudara-saudaranya yang di atas al-haq, di atas manhaj, datang merapat orang-orang roja, orang-orang sururiyun, orang-orang al-halabiyun mendekati mereka. Akhirnya sudah sama dengan mereka. Dan fabar fikum ternyata betul semakin jauh dan semakin jauh. Beberapa teman kita yang dulu di Ma'bar dan di Fiush sama. Tidak enak sama mertuanya, sakit hati dengan ustadznya karena dinonaktifkan dari dalam mengajar maka kemudian akhirnya apa mulai main perasaan main hawa nafsu akhirnya naudzubillah dia korbankan manhajnya untuk ikuti apa perasaannya dia korbankan akidahnya untuk mengikuti hawa nafsunya naudzubillah dan dia tahu bahwasanya al-haq itu adalah berseberangan dengan dirinya kemudian yang kedelapan al-hawa annahu sababun lil humum wal ahzan. Mengikuti hawa nafsu merupakan sebab munculnya gundah gulana dan kesedihan pada orang tersebut. Orang yang mengikuti al-haq, i orang yang mengikuti hawa nafsu itu dalam dirinya itu nggak tenang. Orang mengikuti hawa nafsu itu hidupnya itu nggak tenang. Kenapa? Karena dia tuh yakin, tahu dalam hati itu dia salah. Sehingga bahwa dia diliputi kesedihan, ketakutan. Kenapa? Karena ketika dia kebongkar atau ketika orang sesuatu yang dia inginkan ternyata diambil oleh orang, masanya umurnya diambil orang, ketakutan dia. Syaul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Manitaba awahu fi mithli talab ar-ri'asa wal 'ulu wa ta'alluqi bi suwar al-jamila atau jam'i lil mal yajidu bi athnai dhalik min al humum wal ghumum wal ahzan wal alam wa dhiqi as-sadr ma la yu'abbir anhu kata Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu seperti mencari harta ari asah kedudukan kursi wal ulu kedudukan wa ta'alluqihi bi surah jamilah hawa nafsunya senang dengan gambar-gambar yang cantik yang indah ya senang dengan wanita hawa nafsunya dengan perempuan-perempuan au jam'il mal atau dia senang mengumpulkan hawa apa hawa nafsu dengan mengumpulkan harta yajidu fi asna idzalik didapatkan pada diri-diri mereka ketika mereka sedang meraih kedudukan kursi, ketinggian, pengen ditokokan, diustatkan, atau ingin mendapatkan perempuan yang dia inginkan dari gambar-gambar tersebut, atau ketika ingin mendapatkan harta yang sedang dia sedang rakus-rakusnya ingin dia dapatkan, kalian dapatkan pada mereka saat ingin mereka ingin mendapatkannya al-humum wal humum rasa duka gundah gulana wal ahzan kesedihan wal alam menderita, sakiti. Kalau apa? Kalau saja itu ternyata direbut oleh orang lain. Wadik sadar, dadanya sempit. Ketika ternyata apa? Orang lain yang mendapatkannya. Datang dari Yaman, pengin Fabarakallahu fikum, dia adalah orang yang paling hebat. Baru datang dari Yaman, ke suatu, di suatu tempat, di rumah tempat tinggalnya, langsung tolong Jangan bikin dauro-dauro lagi. Ngapain bikin dauro-dauro undang ustadz ustadz ke sini? Eman-eman dananya. Perhatikan, mau apa ini? Mau apa? Ada syahwatul khofiyah. Ada syahwat hawa nafsu yang tersembunyi. Jangan undang ustadz ustadz sudah kita kumpulkan uang, kita mendingan datangkan ulama-ulama ke sini. Ulamanya mau awak membuat blokade jangan mendatang ustad ke negerinya ke daerahnya kemudian datang ke tempat radio ya fulan tolong kalau bisa radionya jangan diputar ustad-ustad yang dari luar kalau bisa ustad lokal saja yang diputar ada apa ini mulai baru datang dari Yaman sudah barakallahu fikum sudah Pak ada syahwatul khafiyah ada keinginan fa barakallahu fikum yang tersembunyi Orang yang seperti ini ketika belum tercapai pada dirinya apa yang diinginkan itu tiba tiba ketika ada ustaz yang datang sempit wah oh, ternyata kok masih datang ustaz yang dari luar itu sempit dadanya tanyakan kepada mereka orang yang seperti itu ketika dia gila dengan kekuasaan atau gila dengan masa yang banyak dia datang dari Yaman kok ternyata kok sedikit jamaahnya itu ustaz dari pondok pesantren malah jamaahnya banyak wah uh, gundah gulana, sedih, menderita. Kenapa? Kok kalah masa? Karena hawa yang main, bukan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kemudian kata beliau, "Ma la yu'abbir anhu." Enggak bisa diibaratkan, diungkapkan dengan kata-kata. Itulah kesedihan mereka orang-orang ini hawa nafsu kata Syekhul Islam wa rubbama la yutawi'uhu qalbu ala tarkil hawa wa la yahsul lahu ma yasurruh karena sudah saking senangnya dengan hawa nafsunya di dalam hatinya pedoman gundah gulana hanya dia tidak mampu hatinya bang untuk meninggalkan hawa nafsunya padahal dia tahu salah padahal dia tahu dia ini perbuatannya itu tidak boleh tapi karena bang sudah hawanya main maka apa telah menguasai dirinya sehingga dia tidak mampu. Kita lihat orang anak muda yang senang dengan gambar-gambar, dengan HP, dengan TV, dengan kemudian budaya-budaya atau musik-musik. Coba suruh ninggalkan, sulit. Dalam musik dia tahu kalau ini ini perbuatan itu salah. Coba tanya pada peminum homer coba tanya pada para zina, mereka tahu. Apa yang mereka lakukan adalah salah, berbahaya, tapi barakallahu mereka tidak bisa meninggalkannya. Walayasul mayallahu mayalahu mayasurruh. Orang ini hawa nafsu tidak akan pernah dapat sesuatu yang bisa membahagiakan dia dengan kebahagiaan yang hakiki. Bal huwa fi khaufin wa huznin daiman. Bahkan dia senantiasa berada di dalam ketakutan dan kesedihan yang selalu menyertainya. Kemudian beliau Syekhul Islam mengatakan in kana taliban lima yahwahu fahuwa qabla idrakihi hazinun muta'allimun haidhu lam yahsul fa idza adraka fa idza adrakahu kana khaifan min zawalihi wa firaqihi kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah in kana taliban lima yahwahu fahuwa qabla idraki hazinun jika dia sedang mencari apa yang dia inginkan dari hawa nafsunya, ya, maka baraku sebelum dia mendapatkan apa yang dia inginkan, itu penuh dengan kesedihan, menderita, hasad. Dengan apa? Dengan orang yang fabarakallahu telah mendapatkannya. Dia ingin popularitas, ternyata nggak dapat, malah temannya yang dapat popularitas. Dia ingin mendapatkan harta, ternyata nggak dapat harta, ternyata orang lain yang dapat harta. Uh, gundah gulana. Demikian juga fabarakum orang-orang yang sedang menyimpang. Faida atraku karena min zawali wa firaqi dan ketika sudah mendapatkannya maka dia bukan senang tapi diliputi dengan ketakutan jangan sampai hartanya hilang, jangan sampai santrinya hilang, jangan sampai pondoknya hilang. Takut sehingga Pak, dia berusaha untuk mencekalnya, berusaha untuk menjaganya walaupun menantang al-haq. Dia takut kalau itu semuanya akan hilang. Sehingga fabarakafikum ini hawa nafsu hidupnya tidak akan pernah bahagia. Selalu diikuti dengan duka, gundah gulana, kesedihan dan ketakutan ketika apa? Apa yang dia sudah dapatkan capek-capek ternyata Pak hilang. Kemudian fabarakum yang ke-10 al hawa sababun fil bu'di ani sunnah wan nudqi bil bid'ah ini yang ngeri hawa nafsu merupakan sebab orang itu jauh dari sunnah bahkan kemudian berani mengucapkan kebid'ahan nanti kita akan bacakan bagaimana ngerinya mereka Fabarakallahu ini orang-orang yang mengikuti hawa nafsu maka barakallahu akan mendorong dia untuk semakin jauh dari al-haq semakin jauh dari sunnah Rasulullah SAW bimbingan ulama-ulama kibar yang mana Rasul mengatakan al-barakah ma'aka birikum sunnah telah membimbing bahwa keberkahan itu bersama ulama-ulama kibar semakin jauh kenapa? karena ulama kibarnya bimbingannya tidak sesuai dengan hawa nafsunya wan nutqu bil bid'ah wan nutqi bil bid'ah bahkan kemudian apa ketika dia semakin jauh akhirnya apa kebid'ahan datang dan dia berani mengucapkan kalimat-kalimat bid'ah dan beramal dengan kebid'ahan kita lihat hajuri Muhammad al-Imam kita lihat kita lihat apa yang terjadi pada dia ketika dia menyimpang kemudian jauh dari sunnah kalau fitnah al-hadadiyah dilakukan oleh hajuriyah. Hulunya melakukan syir syir yang mengerikan, syir syir berbau kebitahan dan kekufuran. Ini juga pembuatan imam ketika dia jauh dari sunnah pimpinan ulama kibar berani dia mengatakan syiah adalah ikhwanuna Rob kita satu, agama kita satu, Nabi kita satu, kitab kita satu, mereka adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Subhanallah. Dari mana Syiar Rafi itu adalah saudara kita? Ini kebitahan. Bahkan kalau fikum ada kalimat-kalimat yang bisa mengantar kepada kekufuran. Waspada. Demikian juga sekarang di zaman sekarang yang sedang terjadi sedang hangat-hangatnya berani mengatakan bahwasanya Allah yuhibbuh, Allah mencintai Muhammad bin Hadi, Allah bersama Muhammad bin Hadi. Subhanallah. Kalimat seperti ini disampaikan kepada Syekh Robi ya Syekh, apakah yang seperti ini boleh? Apakah ini benar? Si fulan telah mengatakan seperti ini ya Syekh. Maka Syekh Robi mengatakan hal jauh wahyu, jauh Jibril, apakah telah datang kepada dia wahyu? Telah datang Jibril mengatakan Muhammad bin Hadi bersama Al-Haq, Allah mencintainya, Allah bersamanya sehingga sekarang baru kemudian cari hilah kalau seandainya betul saya mengatakan kalimat itu, saya bertaubat. Kalau betul, coba tim IT, tim IT tolong dicek, benar gak kalimat seperti itu? Yang dikatakan si Fulan seperti itu kalimat saya. Kalau benar, ya saya bertaubat. Masya Allah. Gak gentle taubatnya. Gak gentle taubatnya. Fabar kalafikum. Ini dia. Ketiga, fabar kalafikum. Hawa nafsu main. Maka pak, semakin dia jauh dari sunnah, fabarakallahu dan akan mengantarkan dia kepada perbuatan-perbuatan bid'ah. Kita lihat Salah satu fanatik dokter Muhammad Hadi dalam twitternya nih perhatikan ketika hawa nafsu mulai main saya bacakan di twitternya langsung dia mengatakan di dalam twitternya Allahumma illam yakun arafat wa ashabuhu ahla fitan wa syarr wal jarhar wal jarhu fihim ghairu mufassar fa anzil alayya la'nataka wa sakhataka wa alima adzabika wa khalidni fi narika ya Allah seandainya kalau seandainya betul jika memang Arafah dan teman-temannya termasuk Syarobi dan yang lainnya bukan termasuk pengobar fitnah orang-orang yang jelek dan jarahnya tuduhan-tuduhan mereka kepada mereka itu bukan mufassar kalau seandainya itu semuanya salah ya Allah ya Allah maka turunkanlah kepadaku laknatmu murkamu dan pedihnya azabmu dan kekalkanlah aku di dalam nerakamu ya Allah ngeri unduru ya wah Mutaasib Muhammad bin Hadi sampai seperti ini Inilah yang dikatakan para ulama. Bahasanya apa? al-hawa sababul bu'di anis sunnah wa madza ya ikhwan? Wan nutqi bil bid'ah. Sampai semangat seperti itu. Naudzubillah. Semoga orang yang sedang di sini dengar. Sudahkah seperti ini ada perlepasan diri munasohah kepada orang-orang yang hulu ekstrim kepada pembela-pembela mereka. Kemudian dia mengatakan, wa in kana arafat wa ashabu ala fitan wa syarrun ya Allah jika memang ternyata betul Arafat dan teman-temannya termasuk ashabnya dan pembela-pembelanya ahlal fitan pengobar fitan dan orang-orang jelek dan jarahnya mereka dalam mufassar telah jelas fa'angzil ala as sahibi hisabid biwa bawarik al us al usnuh al la'nataka wa sakhataka wa alima adzabika wa khalliduhu fi narika. Ya Allah turunkanlah kepada mereka ibu kepada pemilik Twitter Bawarik Al-Usnah laknatmu, murkamu, pedihnya azabmu dan kekalkan dia di dalam nerakamu. Ya subhanallah. Doa yang seperti ini ya Juan, belum pernah diucapkan oleh Abu Jahal Doa seperti ini ikhwan belum pernah diucapkan oleh Qura kufar-kufar Quraisy di zaman dahulu. Ini doa-doanya orang-orang sufiun. Orang sufi kalau beribadah berdoa, "Ya Allah, jika ibadahku ingin mengharapkan surgamu ya Allah, maka kekalkanlah aku dalam nerakamu ya Allah." Ini doanya orang-orang sufi. Ingat ketika kebitaan sudah ma'alah hawa nafsu main, maka Fabar akan mendorong orang itu berbuat kebid'ahan waspada ya khwah rahimani rahimakumullah mari kita berpikir secara jernih ilmiah semua ucapan kita semua tuduhan kita, semua perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Bukan cuma di dunia pertanggungjawabannya, tapi sampai kepada hari kiamat. Sehingga hati-hati Janganlah kita berbuat sesuatu atau mengucapkan sesuatu, menuduhkan kepada sesuatu tanpa adanya bayinah, tanpa adanya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan terkhusus nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani bidin rahimakumullah. Inilah sebab yang keberapa? Yang kesembilan. Bahwasanya hawa nafsu fabarakallahu fikum akan membuat orang itu semakin jauh dari sunnah atau bisa kiaskan. Safar Hawari, Said Kutub, kemudian yang lainnya. Atau lihat, ketika mereka jauh sunnah, apa yang mereka perbuat? Kebitahan, kebitahan. Syiah, Rafidah, Khawarij. Ketika jauh dari bimbingan para sahabat, apa yang mereka lakukan? Kebitahan, kebitahan. Nggak usah jauh-jauh. Di zaman sekarang. Jadi fitnah-fitnah yang terjadi. pertahun tahun yang ada di hadapan mata kita. Dan semuanya sama dengan fitnah-fitnah yang sebelumnya di fitnah khawarij, fitnah rafidah, fitnah mu'tazilah, fitnah ikhwan muslimin dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10. Al-hawa ya'khudhu al-masa il bima yuwafiqu hawa. Mengikuti hawa nasu mendorong orang itu akan mengambil masalah-masalah tarjihat-tarjihat, fatwa-fatwa yang mencocoki hawa nafsunya. Ini merujuk kepada ulama kibar. Ketika ulama kibarnya ternyata masalahnya, fatwanya, bimbingannya ternyata nggak mencocoki hawa nafsunya, maka akan ditolak. Ketika ulama tersebut malah kemudian membela, memuji, mentazkiyah orang-orang yang dia sedang berseberangan dengannya, maka tidak segan-segan dia akan mentoan mencela ulama tersebut, menjatuhkan kredibilitasnya, menjatuhkan reputasinya. Antum lihat, fabarakum. Ketika mereka menjatuhkan Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Abdullah bin Salvi dan ulama yang lainnya dari fitnah Muhammad bin Hadi, ia mengambil kesempatan dalam hal ini apa? Orang-orang sururiyun, orang al-hadadiyun, orang-orang Ar'ur, orang-orang hizbiyun mengambil kalam kalanya bin Hadi untuk nyikat apa? bikum para masyayikh kita. Kalau seandainya Anda berada di atas al-haq, gak mungkin al-halabiyun wa sururiyun mengambil pendapat kalian. Kenapa? Karena apa? Karena Rasul mengatakan al-arwah junudun mujannada kita katakan kepada yang di sini maupun yang di sana. Kalau seandainya Anda berada di atas al-haq, Berada di atas kebenaran. Kenapa orang-orang Sizbiyun, Sururiyun, Halabiyun, dan yang lainnya. Termasuk hal Halajuri. Itu sudah di sabak-sabakannya. Internet-internet. Ya website mereka. Mengambil kesempatan fitnahnya Muhammad bin Hadi. Untuk nyikat para asatidah kita. Terkhusus ulama kita Syekh Rabi, Syekh Abdullah Bukhari, Syekh Ubaid, Hafizahumullah Ta'ala. Anda lihat di website mereka, Twitter, Twitter mereka. Kalam-kalam mereka. Dari Dokter maupun hadi dia juga para pengikutnya digunakan untuk apa? Menghantam para ulama-ulama kita. Waspada. Cobalah berpikir secara jernih, secara ilmiah. Tanggalkan hawa nafsu. Coba lihat apakah hawa nafsu Anda telah tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah dan tentunya di dalamnya adalah bimbingan-bimbingan ulama kibar yang kokoh manhajnya di atas sunnah tidak pernah tercampuri padanya hawa nafsu ataukah sebaliknya kalau seandainya hawa nafsu ternyata kita bersemberangan dengan itu semua segera rujuk kepada al-haq rujuk kepada al-haq adalah karamah kemuliaan wattamadi bil babil adalah kehinaan terus-menerus dia dalam kebatilan merupakan fabarakum kehinaan. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah itu adalah sepuluh hal tentang bahayanya mengikuti hawa nafsu. Semoga dari sepuluh hal yang telah kita sampaikan dari empat pertemuan ya, ini fabarakum bisa membuat kita betul-betul waspada dari hawa nafsu. Ketika Anda diberikan nasihat, ketika Anda dinasehati, datang kepada Anda al-haq, ternyata kemudian kau nggak mencocokkan hawa nafsu segera tundukkan perangi hawa nafsu tersebut dan kemudian ikuti al-haq tersebut meskipun berat tetapi barang kesudahannya adalah kebahagiaan dan kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan para ulama kita para doa-doa yang dulu bersama kita dan teman-teman kita yang menyimpang lebih mengikuti hawa nafsu dan hulu ekstrim kepada ulama-ulamanya yang jelas-jelas berseberangan dengan al-haq semoga dikembalikan kepada al-haq semoga dikembalikan kepada barisan ahli sunnah salafiyin yang kokoh manhaj di atas al-haq kita berharap fabarakum kita semuanya terus dikokohkan di atas al-haq di atas sunnah hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala apabila ada kesempatan yang lainnya insyaallah taala kita akan bacakan fabarakum bagaimana cara memerangi hawa nafsu poin terakhir pembahasan kita apabila ada waktu Barakum jika ada yang kosong sebelum Ramadan atau mungkin pas Ramadan nanti terlihat itu jangan kalau Ramadan diusahakan jangan membahas ini. Barakum sebelum Ramadan jika memang ada kosong silakan hubungi ya untuk kita membahas bagaimana caranya kita selamat dari hawa nafsu. Ada beberapa poin-poin untuk kita bisa mengobati diri kita dari fitnah hawa nafsu yang membahayakan ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Barakalikum untuk kita semuanya dan menambah iman kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya apabila ada benarnya benarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya dari perkataan saya saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa lakum dan rujuk kembali kepada al-haq jika ada salahnya tolong diingatkan dari ucapan-ucapan saya untuk kemudian diluruskan pada kesempatan yang lainnya. Barakalikum dan jika ada salahnya itu memang karena kekurangan dan kekhilafan saya dan datanya dari syaitan dan hawa nafsu saya yang perlu.